Kenapa masih kita piara dendam di dalam hati? Kenapa kok susah banget minta maaf? Hanya kesombongan kita saja. Karena karena aku lebih tua kok ngapain aku datang kepada adik saya? Jangan memandang urusan tua muda itu hanya masalah lahir dulu dan lahir berikut. Urusan kita di hadapan Allah adalah sama. Biarpun itu adalah adik kita yang berbuat salah, tidak usah kita perlu mem mempertahankan kesombongan kita. Ente adik harus ngadu saya, oh tidak. Saya sebagai orang tua, karena saya juga mencari kelas keselamatan di hadapan Allah. Biar aku yang mengalah datang kepada adik. Kalau ternyata kita punya adik tidak punya kesadaran, Lupakan kesombongan. Kita semua mengatakan saya harus seorang pemimpin kok minta kepada rakyat maaf, minta maaf kepada rakyat tidak. Atau mungkin seorang suami gengsi minta maaf kepada istri. Lupakan gengsi dan kesombongan. Selagi kita merasa bersalah, ayo kita segera datang meminta oh, maaf. Urusan kita adalah dengan Allah, bukan dengan manusia itu saja. Kita punya urusan dengan Allah. Kenapa harus kita piara kesombongan? Ayo segera, segera kita minta maaf. Dan segera kita doakan dengan doa kebaikan. Doa kebaikan, doa kebaikan, doa kebaikan. Ini paling mudah, paling pertama, paling ringannya kita menjaga. Menumbuhkan makna cinta. Baru setelah itu kita berikan hadiah dan sebagainya. Ya, beri hadiah. Lah kalau ini belum ditata hati meminta maaf. Kapok-kapok lombok, minta maaf hari ini. Tapi yang mau minta maaf, minta maaf. Besok gitu lagi. Mungkin begitu kan kita. Karena kita belum sadar dari hati kita. Belum sadar bahwasanya aku harus berbuat baik kepada mereka semuanya itu. Kita mula-mula mendoakan saja dahulu sudah. Jangan menyimpan dendam naudzubillah. Jangan menyimpan dendam untuk menghindari dosa. Jadi sumber dosanya ini kita hapus dulu, kita bersihkan dulu. Apa artinya orang membersihkan aliran air katanya bau busuk, bau bangkai. Dibersihkan aliran airnya. Dibersihkan setiap hari tetap busuk karena apa? Sumbernya sana ada bangkai sapinya yang belum dibersihkan. Hati kita yang kotor. Biarpun kita minta maaf, besok kita akan melakukan dosa lagi. Karena apa? Urusan kita belum benar. Hati ini harus kita tata. Kalau sudah hati bersih, lihat. Minta maaf enteng baginya. Ini kunci. Minta maaf mudah baginya. Hatinya saling mencintai. Dan dia tidak ragu kalaupun dia dicaci dan diolok. Dia pasti tambah karena aku mencintainya. Karena Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, sekarang ayo kita. Jangan sampai kita ragu untuk mendoakan saudara kita. Khususnya orang yang bermasalah dengan kita. Lupakan dendam. Kalau kita melihat sesuatu yang menjadikan hati kita marah, lupakan itu semua. Kadang malah disimpan, na'udzubillah. Ada manusia-manusia busuk paling paling senang untuk menyimpan kesalahan orang. Dicatat. Jam begini dia kurang ajar kepadaku. HP-nya pun yang semula katanya untuk berkomunikasi baik dengan orang lain, satunya HP itu hanya menyimpan SMS yang jahat. Disimpan. Yang punya WA dikasih bintang biar nggak hilang. Biar bisa untuk bahan masuk neraka jahanam. Menanamkan kebencian di dalam hati. Ada apa itu semuanya? Berusahalah jika ada orang berbuat salah kepada kita hari ini, esok kita sudah lupa. Itulah kemuliaanmu. Urusan pribadi ya, bukan dosa kepada Allah. Urusan orang berbuat salah kepada kita, menyakiti kita, mengambil duit kita, memukul kita, mencaci kita, menggunjing kita, memfitnah kita, serahkan kepada Allah. Kita doakan dengan doa kebaikan. Tidak usah kita mendendam. Dan nah, ini kunci untuk tobat wilayah. Tobat yang kita masuki. Kita tobat dengan manusia. Kalau ini belum ditata hati kita, belum ditata, apa artinya permohonan maaf kita dengan saudara kita? Biarpun setelah itu memang benar kita harus minta maaf kepadanya. Dengan kerinduan kepada Allah. Sampai dikatakan, ada salah satu sahabat Nabi SAW, sebelum tidur dia ingat bahasanya. Dia tadi ngomong, rupanya ngomong tidak enak dengan sahabatnya. Semalam dia tidak bisa tidur. Mau keluar sudah malam. Tidak pantas keluar di tengah malam. Mau tidur takut mati dalam keadaan dia belum minta maaf dengan saudaranya. Nunggu sampai pagi menjelang subuh pergi ke masjid, ditunggu di depan masjid, dicari sahabatnya tadi. Di saat datang berangkulan dan meminta maaf. Semalam nggak bisa tidur, gara-gara ngomong kepleset, ngomong salah. Dan salahnya pun tidak berat. Akan tapi apa? Banyak di antara kita lihat, sudah banyak salah dengan manusia. Oh, bisa sujud menangis-nangis di depan mehrok. Ngapain ente nangis? Hah? Urusi dulu hatimu dengan manusia. Urusan dengan Allah mah enteng, sepele. Sholat lima waktu. Oh, anggap saja, kalau ada orang kerjaannya hanya sholat lima waktu saja puasa Ramadan saja. Haji kalau punya duit, zakat sesuai ala kadarnya dengan aturannya. Nggak pakai model sunnah, nggak model itikaf, nggak model ini. Tapi kalau dia benar dengan manusia, tempatnya di surga. Begitu sebaliknya untuk manusia yang rugi. Manusia yang muflis, yang bangkrut, kelihatannya sholatnya banyak, ibadahnya banyak, itikafnya banyak. Tapi urusannya dengan manusia nggak benar, ternyata ditunggu oleh neraka jahanam. Itu yang dipanggil hal min mazid. Tambahanku masih ada itu orang ahli sholat tapi hatinya nggak benar dengan manusia lain. Kita perlu menata hati kita saat ini. Ayo kita tengok orang yang ada di kiri kanan kita. Kenapa kita masih ada dendam? Khususnya orang yang membuat masalah dengan kita. Ayo kita harus melatih hati kita. Lawan itu semuanya. Jangan menjadi kebencian, permusuhan, dendam dan seterusnya. Kita lawan siapapun yang berbuat salah kepada kita. Uh, aku doakan dengan doa yang baik. Beri hadiah dan sebagainya pendidikan dari Nabi. Ini bukan pengecut, bukan. Ada orang mengadu kepada Nabi, Ya Rasulullah, aku punya saudara, Masya Allah. Suka nyakiti aku, aku, uh, apakah aku balas? Nabi mengatakan, kalau kamu balas, kamu tidak beda dengan dia. Dalam hadis juga ada sahih. Laisal wasilu bil mukafi. Gimana sih yang nyambung silaturahmi itu? Saya ingin silaturahmi ini nanti lagi lebaran. Saya ingin nyambung silaturahmi. Dijawab. Laisal wasilu bil mukafi. Orang menyambung silaturahmi bukan orang yang membalas kebaikan orang. Kalau ada orang berbuat baik kepada kita, enteng mudah kita membalas kebaikannya. Walakin wasila akan tapi orang yang menyambung silaturahmi adalah man idza putih rahimuhu aw salaha. Orang yang menyambung silaturahmi adalah jika ada orang jahil sama ente, sama ente, sama ente, ente baikin dia. Orang jahil sama kita. Lah itu baru silaturahmi. Kalau orang dibaikin habis kirim buah apel, kirim hadiah, Masya Allah. Ada orang cemberut sama kita, jelekit sama kita, ngambil duit kita. Bisa tidak kita menjadi orang yang menang di antara mereka? Baik, dia jahat kepadaku, aku tidak boleh membalas kejahatan. Akan tapi ingat, banyak yang tertipu adalah dari orang ahli ibadah. Orang ahli ibadah, dari orang yang ahli sujud. Makanya Imam Ghazali mengatakan eh, dalam kitab Al-Kashf wa Tabyin adalah di antaranya apa? afatu al-ulama wal qurra wal ubbad khafatul ulama ul qura wal ubat ini. Ini kerusakan-kerusakan ulama juga. Ahli ibadah di dalamnya. Dan qura menghafal Quran. Ini adalah afatnya di sini. Ada apa itu? Tidak bisa menjaga perilakunya dengan sesama manusia. Innam ra'atan takumul layla wa tasumun Ada dikisahkan ada seorang perempuan kerjaannya bangun malam dan siang hari berpuasa. Oh, hebat. Kita pun tidak begitu. Siang harinya puasa, malam harinya bangun malam ibadah. an annalah syai'an tu'ti bihi jiranahu fi riwayatin bilisaniha. Cuman dia itu kalau ngomong sama tetangganya nyelekit tetangga. Di luar pagar rumah kita, nyelekit. Nabi mengatakan, khairah fiha enggak ada baiknya orang itu. Inna min ahli nari, dia termasuk golongan ahli neraka. Ayo. Jangan hanya kita benahi urusan kita dengan Allah saja. Alhamdulillah urusan kepada Allah hari ini kita dimudahkan. Malam ini kita dimudahkan tinggal sekarang. Di saat kita dengan Allah, kita ngurusi urusan dengan manusia. Kita ingat urusan kita dengan sesama manusia. Nanti lanjutkan renungan kita. Kita lihat kita kita kita kita absen satu persatu dari tetangga kita, tetangga kita, khususnya orang yang bermasalah dengan kita. Berikan panjatan doa yang baik, yang mulia untuk mereka. Baru setelah itu sah kita maaf, minta maaf. Benahi dulu urusan kita dengan sesama. Jangan sampai kita punya dosa dengan sesama manusia kita dosa. Akan tapi lihat, kita tumpangi dengan permohonan ampun pada Allah. Kita melakukan kesalahan. Mungkin kita menggunjing seseorang. Makanya nanti ada cara bertobat bagaimana? Cara tobat dengan manusia. Baik, saya sekarang nyesal nih. Saya mau tobat dengan saudara-saudara saya itu. Saya melakukan kesalahan. Tapi lagi-lagi, orang tidak akan bisa menyesali kecuali dia merenung loh ya. Dan orang tidak dianggap tobat kecuali menyesal. Apa artinya tobat? Maaf ya, maafin, maafin. Maafin, minta maafnya aja nyelkin. Ya sorry ya maafin, aku neraka masuk neraka nanti loh. Eh, caranya sudah gak bener. Memang hatinya hati gak benar. Minta maafnya saja nyakiti. Kita perlu minta maaf yang sesungguhnya karena kita mengharap Allah Subhanahu Wa Taala. Minta maaf mengalah kita. Mungkin di saat kita maaf, minta maaf pun dimarahi sama dia. Gak penting. Karena saya cari itu Allah Subhanahu Wa Taala. Minta maaf yang sesungguhnya Ayo, Dengan saudara, dengan kakak, dengan adik, dengan ibu, dengan kakak, dengan dengan teman dan sebagainya. Cuman kadang kita dikuasai dengan oleh kesombongan kita nanti. Kita cari orang-orang yang bermasalah dengan kita. Yang menyakiti kita. oleh kepada kita. Kita perlu menata hati itu yang datang kepada Allah dengan kalbun salim. Hati yang selamat itulah ahli surga. Dialah kekasih Allah. Biarpun tidak pakai jubah, biarpun dia tidak pakai imamah. Tapi hatinya bersih. Tidak punya kebencian dengan sesama. Yang ada hanya cinta dan cinta. Bahkan ini nanti luar biasa di saat kita melihat orang lain yang bermaksiat. Pandangkan kita pandangan kasih sayang dan cinta tidak akan pandang orang lain dengan pandangan merendahkan. Di sana nanti perkembangan, berkembang. Kadang kita sering mau bilang, Hati-hati dengan ibadah kita kalau tidak dibekali dengan hati yang baik. Bisa saja itu menjadi sebab kita banyak salah dan dosa kepada manusia. Kalau sudah mentang-mentang ahli ibadah, kadang-kadang ngomong sama orang seenaknya, selekat, selekit, selekat, selekit. Tidak, kita semakin dekat kepada Allah, semakin baik dengan sesama manusia. Semakin indah dengan manusia. Semakin lembut dengan manusia, lihat. Memandang orang bermaksiat pun dengan pandangan kasih sayang. Bukan dengan pandangan rendahkan. Ada orang bermaksiat kita pandang. Ya Allah, itu tetanggaku ya Allah. Lakukan haraman. Dia mampu ya Allah. Mungkin dia menitikkan air mata menangis. Itu akan kita bahas nanti selanjutnya. Akan tapi sekarang kita akan bertobat. Yuk kita menyesali dosa kita. Kita minta ampun kepada saudara kita, tetangga kita. Dan jangan ragu untuk minta maaf.